Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Uh, eh, lelucon bertemakan agama ini satu di antara perkara yang dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Karena berarti lelucon dalam masalah agama ini merendahkan ya merendahkan nilai agama itu sendiri ya. tidak menghargai agama itu sendiri memang kita pun semuanya mengakui bahwa lelucon dan candaan itu satu hal yang boleh kita katakan sebagai sebuah kebutuhan ya sebagai sebuah kebutuhan tanpa adanya canda, tanpa adanya lelucon mungkin eh, kita akan senantiasa dalam keadaan stres. Kita akan dalam keadaan tegang. Yang memungkinkan ketika seseorang ini tegang dia kurang berproduktif ya, kurang produktif. Ya karena nanti eh, sesuatu yang seharusnya dia bisa pikirkan dengan jernih manakala sudah dalam keadaan tegang maka dia kemudian uh, boleh jadi berpikirnya menyelesaikan masalahnya ya dalam keadaan terburu-buru. Nah, maka memang demikian keadaan kita ya, baik di dalam rumah tangga kita, kemudian di dalam interaksi kita dengan tetangga kita, ya dengan uh, siapapun mereka Ya, terkadang kemudian candaan-candaan itu muncul. Namun tentulah bahwa candaan ini harus kita lihat. Jangan sampai candaan itu bernilai merendahkan agama. Candaan itu bernilai merendahkan Allah Azza wa Jalla. Candaan itu kemudian merendahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam candaan itu merendahkan orang-orang soleh ya, dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelahnya. Maka candaan-candaan yang semacam itu akan bisa menjermuskan pelakunya ini terancam dengan dosa dan bahkan mungkin bisa terancam dengan kekufuran. Ya seorang dia bercanda atas nama Allah Nah, kalau kemudian sampai berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti uh, oh ini ayat ini maknanya tidaklah demikian. Nah, maka bercanda dengan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melecehkannya ini sangat bahaya. Nah, satu di antara makna bercanda dalam masalah agama yang kemudian merendahkannya, apalagi berdusta padanya, ini seakan-akan seseorang itu uh, menghinakan, ya menghinakan agama tersebut. Nah maka di antara candaan dalam masalah uh, agama ini seperti seseorang menafsirkan ya, menafsirkan tentang satu ayat, menafsirkan tentang satu hadis dengan uh, eh, pikirannya sendiri. Tanpa kemudian dia kembalikan kepada para ulama yang muktamad. Para ulama mufassir yang memang telah diakui ketakwaan dan keahliannya. Ya. Seperti seseorang menafsirkan bahasanya wali itu maknanya adalah teman ya. Wali itu adalah teman. Nah, ini terkadang benar. Ya, wali itu bermakna teman. Namun wali maknanya bukanlah hanya teman. Di sana wali bisa bermakna pelindung, penjaga. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama waliyukumullahu warasuluhu walmu'minun Hanya saja wali kalian adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ya, kalau untuk orang yang beriman maka wali ditafsiri dengan teman mungkin masih ada korelasinya agak dekat. Namun bagaimana dengan Allah? Mungkinkah kita mengatakan Allah adalah teman kita? Nah, ini satu di antara seseorang yang melecehkan agama. Ya. Seseorang yang e, berbuat lelucon dengan agama. Seorang yang berdusta atas nama agama. Ya, sebagaimana perkataan sebagian para ulama, bahasanya seseorang tatkala menafsirkan ayat itu seakan-akan dia sedang berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya jelaslah bahwa tatkala kita e, menafsirkan satu ayat kita kembalikan kepada para pakarnya. Dimulai dari Rasulullah sendiri, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in yang mereka memang pakar dalam masalah tafsir. Jangan kemudian kita mengatakan oh tafsir adalah ini adalah itu. Apalagi sampai mengatakan oh yang tahu tafsir itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Orang ya orang pada umumnya tidak tidak bisa tahu. Ya kalau kemudian orang pada umumnya tidak bisa tahu tentang tafsir apa gunanya? Ya apa gunanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kemudian contoh seseorang yang dia berceloteh ataupun guyon berlelucon atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti dengan mengatakan oh, ini orang-orang ini e, dibodohin ini oleh ayat ini. Sementara kita tahu biasanya ayat itu adalah yang e, mengucapkannya yang merupakan e, kalamnya yang mengucapkannya itu Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an adalah kalamullah ya Al-Quran adalah kalamullah. Maka tidak selayaknya kemudian kita menisbahkan kebohongan itu kepada kalamullah yang berarti kita menisbahkan kebohongan, menisbahkan uh, sifat kebodohan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang dia berlelucon dan bahkan mungkin bisa mendustakan hadis Rasulullah, ya Rasulullah seperti seorang yang membuat hadis palsu, mengatasnamakan satu perkataan ya ini adalah perkataan beliau padahal itu bukanlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah tatkala kita pun ya lelucon jangan sampai ya berlelucon dengan agama. Jangan berani-berani berlelucon dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan berani-berani berlucon ya atas nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi dampaknya sangat berat. Nah, pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seseorang yang berlucon uh, dengan menggunakan bahan lucunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana lelucon ini diucapkan oleh sebagian ya, orang yang membersami Rasulullah dalam perang Tabuk. Ya, kita lihat seseorang yang pernah ikut perang Tabuk pun ternyata ya, mereka mendapatkan ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena berani berlelucon dengan menggunakan ayat Allah, menggunakan Rasulullah dan para sahabatnya Ridwanullah alaihim ajmain. Nah, maka ada seseorang yang dia mengatakan uh, perkataan yang sangat menodai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan kitabullah. Karena hakikatnya manakala seseorang berani beristihza, berlucan dengan menggunakan satu di antara tiga hal tadi berarti dia berkonsekuensi juga melecehkan perlucan dengan yang lainnya. Nah, di antara lelucon itu adalah ma ra'aitu. Abdanu ya, aku tidaklah melihat seseorang yang uh, perutnya itu buncit. Ya. Aku belum pernah melihat seseorang yang perutnya buncit sebagaimana dirinya. Wa akdzabu alsinatan. Dan seorang yang sangat pendusta ucapannya. Dan seseorang yang dirinya ajbanu ya anil adui itu seorang yang sangat penakut yang mereka adalah lari dari Musa Allah Subhanahu wa taala. Di mana perkataan orang ini diarahkan ya, diarahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain. Maka tatkala salah seorang sahabat namanya Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu mendengarkan perkataan dusta, perkataan lelucon yang diucapkan oleh salah seorang munafik ini, maka beliau kemudian berjanji ya akan melaporkan keberadaan dirinya yang telah mengucapkan beberapa ucapan-ucapan yang sangat menghina, merendahkan, melecehkan Rasulullah dan para sahabatnya. Gimana mungkin Rasulullah dikatakan sebagai orang yang paling dusta ya ucapannya itu orang ini mengatakan ya orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an itu itu adalah orang yang paling pendusta. Orang yang paling penakut dan suka lari dari peperangan. Ma, ini merupakan penghinaan, pelecehan, lelucon yang tidak pada tempatnya. Maka kemudian Auf pun beliau lari mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengatakan saya akan melaporkan Anda yang Anda ini adalah seorang munafik. Yang yang munafik adalah Anda bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah ya Auf bin Malik ini menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan tentang pernyataan-pernyataan yang dia dengarkan langsung dari salah, eh, salah seorang yang Eh, dia melecehkan, mengolok-olok, berlelucon dengan menggunakan ya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain. Maka sampailah dirinya ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya kami mendapati ada seorang yang berkata demikian, demikian dan demikian." Namun ternyata bahwa ayat Al-Quran telah sampai terlebih dahulu kepada Rasulullah sebelum datangnya Auf bin Malik. Yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah mengetahui tentang apa yang hendak dilaporkan oleh Auf bin Malik. Nah, melihat Auf ini sungguh-sungguh melaporkan ya apa yang diucapkan oleh seseorang munafik tadi maka dia pun mengejar ya mengejar Auf untuk menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang tadi seraya kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami cuma sekedar bersenda gurau, ngobrol ya, mengu uh, mengucapkan kata-kata lelucon untuk menghilangkan kebosanan dan stressing dalam perjalanan e, sehabis melakukan peperangan tersebut. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala saat itu aku melihat ia berpegangan pada tali pelana unta Rasulullah. Ia berpegangan pada tali pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghirukan ya tidak menghirukan apa yang dikatakan oleh orang munafik tadi. Dan beliau terus ya, terus memperjalankan beliau terus e, menaiki untanya dan sama sekali tidak menghiraukan ya, laporan dari orang munafik tadi yang dia maunya sih menyesal. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat ke-65 dan 66 wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanyalah bersendau kuro. Ya. Sungguhnya kami tidaklah mengucapkan ini serius, ya, ini hanya sekedar lelucon saja, bermain-main saja. Maka katakanlah, wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, kamu berani berolok-olok, berani berlelucon? Maka ini peringatan yang berat kepada kita semuanya, generasi setelahnya, agar jangan berani-berani berlucuan dengan menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan uh, Rasulullah dan para sahabatnya, apalagi menggunakan Allah sebagai objek ya, lelucon tersebut. Maka tidak ada ya, tidak ada dispensasi bagi engkau kata Allah Subhanahu wa taala dan sungguh engkau telah menjadi kafir setelah kamu dahulu menjadi orang iman ya. Ini orang yang beriman saja ya kemudian dengan sebab melecehkan perlelucon ya, dengan menggunakan Rasulullah sebagai leluconnya maka dianggap sebagai seorang yang telah murtad yaitu keluar dari keimanannya. Nah, Bagaimana lagi seandainya ucapan ini diucapkan oleh orang kafir? Maka dia sudah berdosa dengan kekafirannya, tambah lagi dia berdosa dengan ucapannya. Ya wal iyadzubillah kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla ya dari uh, keadaan semacam ini. Ya, jangan berani-berani kemudian melecehkan beristih beristihza guyonan, berleluconan dengan menggunakan Allah Azza wa Jalla, Rasulnya ataupun ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang yang hendak berlucon maka dia harus melihat uh, di mana dia boleh ya uh, melakukan guyon dan batasnya apa ya, yang dia boleh guyon. Ya, jangan sampai kemudian guyon ini melecehkan, merendahkan, beristihza dengan agama dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang yang uh, dia berada ya berada di samping orang yang beristihza dengan agama dan Allah dan Al-Qur'an dengan Rasulullah agar dia meninggalkan majelis tersebut. Kalau tidak maka idam mislahum. Kalau tidak mau meninggalkan ya allah an ocehan, lalucon maka dia merupakan bagian dari mereka. Ya wal iyadubillah Maka dari kisah seorang munafik yang menjadi sababun nuzul sebab turunnya ayat dalam surat At-Taubah <clears throat> yang ke-65 dan 66 maka yang pertama bahwa ya kita ketika bergurau tidak boleh kemudian mengolok-olok. Ya, candaan kita mengolok-olok, beristihza, meremehkan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan ayat-ayatnya. Yang ini dampaknya bisa mengeluarkan seorang dari keimanannya. Ya, seorang yang keluar dari keimanannya berarti dia menjadi kafir. Ya, sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat ke-66 tadi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah menjadi kafir, kalian telah menjadi kafir setelah dahulu kalian adalah orang-orang yang beriman. Pelajaran yang kedua bahasanya memperolok dan mempermainkan agama termasuk pembatal keislaman. Ya, satu di antara pembatal ke pembatal keislaman. Artinya tatkala seseorang berani berolok-olok atas nama agama, atas nama Allah, atas nama Rasulullah, maka dia ya Islamnya batal. Ya Islamnya batal. Padahal seorang yang keislamannya batal ini terancam dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala minhu wahwa bila fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain Islam, maka seluruh amal ibadahnya tertolak, ya tidak diterima oleh Allah Azza wa Dan di akhirat nanti dirinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya, kenapa merugi? Karena tatkala di dunia dirinya telah berbuat banyak yang menurut pandangannya itu adalah eh, apa namanya yang menurut pandangannya itu adalah celengan simpanan berupa kebaikan yang nanti akan dituai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata tatkala nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ya dirinya akan mendapatkan eh, nol besar, ya nilai nol besar dan sama sekali tidak mendapatkan balasan dari amal-amal soleh yang dia lakukan. Meskipun dalam pandangan manusia, dia adalah orang yang baik. Namun dalam pandangan Allah maka tidak ada gunanya. Ini seseorang yang dia berani berolok-olok terhadap Allah, terhadap ayatnya, terhadap Rasulnya, maka dia ya melakukan satu di antara eh, pembatal-pembatal keislaman. Nah, kalau kemudian seseorang di dalam melakukan ini dia sadari, dia ketahui itu adalah sebuah kesesatan namun dia ucapkan ayah dan billah kita berlindung kepada Allah berarti dirinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah keluar dari keislamannya. Kemudian pelajaran yang lain bahwa tatkala seseorang itu melihat adanya kemungkaran, maka hendaklah dia berbuat semampu dirinya ya semampu dirinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Auf bin Malik. Maka dia tidak kemudian langsung menghakimi, memenggal leher si munafik tadi tidak. Namun dia laporkan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dirinya tidaklah memiliki kekuasaan ya untuk memenggal leher si munafik tadi. Maka dia pun kemudian menegurnya dengan perkataan dan melaporkannya kepada baginda Rasulullah. Dan hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah man ra'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadih fa illam yastati fabilisanih wa illam yastati fabiqalbih fadzalika aqaful iman Beran siapa yang melihat satu kemungkaran ya, apapun bentuknya maka hendaklah dia mengubahnya, mengubah kemungkaran ini dengan tangannya. Ya, kalau dia seorang penguasa, seorang yang memiliki kekuasaan, maka langsung dia bergerak ya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Namun kalau itu pun tidak mampu, maka sebagaimana yang dilakukan oleh Abu bin Malik, dia melaporkan hal itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seandainya itu pun tidak mampu dia lakukan, tidak mampu kita lakukan, maka minimal ya minimal kita kemudian mengubah kemungkaran itu dengan hati kita. Dan itu merupakan selemah-lemah keimanan. Ya, kita mengubah kemungkaran dan hati kita yaitu kita membenci, ya, benci dengan kemungkaran yang kita lihat. Wah, ini tidak selayaknya hal ini dilakukan. Seperti ketika kita sekarang melihat kaum muslimah misalnya di dalam mereka berpakaian ya billah mereka membuka auratnya dan bahkan ya boleh kita katakan hampir-hampir yang ditutup hanya aurat besarnya. Maka kita harus benci, tidak kemudian malah merasa nyaman, merasa senang. Wah, alhamdulillah ini ada pemandangan gratis. Tidak, namun kita harus membencinya. Ya, membencinya ya, perbuatan uh, yang dilakukan oleh sebagian muslimah. Dan kemudian di antara bentuk uh, mengubah kemungkaran kita dan kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Berikan petunjuknya kepada mereka sehingga mereka tidak akan berpakaian sebagaimana yang uh, dia lihat saat itu. Pelajaran yang keempat, selain uh, mengingkari maka sangat dianjurkan juga untuk ya me, uh, apa namanya mem memijah hijaukan ya kasus itu kepada pemerintah kepada orang-orang yang memiliki wewenang ataupun kepada sekelompok manusia yang bisa menjadi penjembatan apa yang menjadi keluh kesah kita. Ya. Seperti Komnas, eh, Komnas HAM seandainya mereka masih tetap eksis pada misi awalnya. Itu tatkala ada orang yang melecehkan, orang yang menodai hak asasi manusia, maka harusnya mereka kemudian melakukan ya, memediasi antara ya orang yang dilecehkan tadi kepada penguasa. Ya. Dan ini menjadi satu di antara aset, ya, menjadi insya Allah celengan, menjadi uh, apa namanya buah yang insya Allah taala nanti akan bisa dipetik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sudah dilaporkan kepada eh, Komnas HAM misalnya, wah tidak direspon, malah langsung kemudian bisa dilaporkan kepada penguasa. Ya alhamdulillah tatkala terjadi pelecehan terhadap Al-Qur'an ya, di Jakarta, maka alhamdulillah ada beberapa ormas yang kemudian peduli melaporkan hal itu kepada pemerintah. Dan itu memang yang seharusnya dilakukan oleh sekelompok manusia yang sudah memiliki nama, memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Ya harus bisa melakukan sesuatu dalam rangka untuk perbaikan eh, kaum muslimin, perbaikan keislaman kita semuanya. Tidak bisa kemudian kita cuek, ya, tidak berempati, tidak memiliki keprihatinan terhadap apa yang menimpa kaum muslimin. Nah yang sangat disayangkan lagi manakala justru sebagian kaum muslimin ini membela mati-matian ya membela mati-matian orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diklaim sebagai orang-orang yang tidak akan pernah rela ya dengan agama Islam. Dengan kita yang beragama Islam. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-120 Allah berfirman, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasrani tidak akan pernah rela terhadap kalian ya, sehingga kalian mau menjalankan agama mereka, ya, menjalankan agama mereka. Nah, kalau sudah seperti itu maka ridolah, ya, karena kita berarti sama dengan mereka. Ya wal itu billah. Nah, kemudian seseorang yang telah melakukan istihza, lelucon, melecehkan merendahkan, menghinakan Allah ataupun Rasulullah ataupun ayat-ayat Allah ini bisa bertaubat? Ya, maka dalam hal ini ada minimal dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, maka berpendapat ya bahwasanya orang yang melakukan istihza semacam itu lelucon dengan menggunakan Allah, ayat-ayatnya ataupun rasulnya maka dia telah dihukumi sebagai orang kafir dan tidak diterima ya taubatnya, tidak diterima taubatnya. Maka seandainya orang itu kemudian meninggal, maka kita tidak boleh mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini terlarang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam eh, surat At-Taubah ayat ke-113. Jadi ya, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman itu memohonkan ampunan kepada orang-orang yang telah jelas melakukan kesyirikan ya setelah mereka meninggal. Ya, setelah mereka meninggal. Ya. Maka kita tidak boleh kemudian baiknya kita pun kepada mereka eh, ini ya kebaikan kita tidaklah kemudian memperbolehkan kita mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang telah mati dan matinya jelas dalam keadaan kekuburan. Ya, mungkin ada orang mengatakan, wah kalau gitu masa kita ini tega. Ya tidak tahu e, menghargai jasa seseorang. Ya, kita melakukan demikian karena itulah yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka tidak boleh kemudian kita mendoakan mereka, menyolatkan mereka karena mereka ya sudah e, keluar dari agama Islam. Dan karena dosa yang mereka lakukan adalah dosa yang sangat besar. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa e, seseorang tersebut manakala dia bertaubat dengan sesungguhnya dengan taubatan nasuha betul-betul menyesal maka Allah Subhanahu wa taala akan berkenan ya mengampunkan dosa-dosanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat ke 33. Qul ya ibadi Qul ya asrofu. asrafu Katakanlah wahai Muhammad wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri kalian sendiri janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya la tayasu mirrahilah innama ya asumur rahilah ilal kaumul kafir dan hanya saja orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang kafir. Maka orang-orang yang mukmin dia tidak akan pernah berputus asa ya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya dan Allah ya akan mengampunkan dunuba jami'a ya seluruh dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Ya, jadi manakala seseorang itu dirinya bisa bertaubat dengan taubat dan nasuha dan setelah itu kemudian dia pun buktikan dengan melakukan berbagai macam amal soleh, melakukan kebaikan dan dia tidak mengulangi lagi maka wallahu taala alam mudah-mudahan orang tadi ya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan sepertinya ya ini adalah pendapat yang lebih kuat. Yang pendapat yang lebih kuat. Nah, kalau kemudian di dalam ayat tadi ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, ya karena Allah mengetahui memang orang tadi adalah orang yang betul-betul telah kafir, tidak e, bertaubat dengan sungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun di dalam ayat berikutnya, jika kami kemudian memaafkan sebagian dari kalian, ya, dan kemudian kami pun akan menghukum dari sebagian kalian. Maka ada yang di Eh, ampunkan dimaafkan oleh Allah dan ada yang tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan ini yang paling mengetahui adalah yang paling mengetahui tentang hati-hati orang tersebut hanyalah Allah Azza wa Jalla. Nah, candaan yang benar ya, adalah candaan yang tidak melecehkan agama, candaan yang tidak meremehkan Allah, tidak meremehkan, melecehkan, merendahkan ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka candaan-candaan yang uh, mubah ya, seperti ketika Rasulullah mengatakan, ya aku juga bercanda, namun aku tetap berkata yang benar, ya berkata yang jujur. Ya, karena seorang yang dirinya berkata yang tidak jujur, maka akan mengantarkan kepada keburukan. Ya. Dan orang yang uh, senantiasa melakukan keburukan, maka dia akan dicatat sebagai kadzab, ya, sebagai orang-orang yang pendusta. Apa candaan Rasulullah contohnya? Itu tatkala beliau ditanya oleh salah seorang tua. Ya. Tentang uh, wahai Rasulullah, apakah nanti aku akan masuk surga? Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada simbah-simbah yang sudah tua ini, bahasanya di surga tidak ada orang yang tua, tidak ada orang tua rentah. Dan ini Rasul tidaklah berdus, eh, berdusta. Rasul berkata benar, kenapa? Karena orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu nanti umurnya sebaya. Ya, atroba, umurnya sebaya. Antara satu dengan yang lainnya. Ya, tidak ada yang tua dan tidak ada yang anak kecil, maka semuanya sebaya. Itu uh, berumur selayaknya ya tengah bayar itu orang-orang yang masih muda masih uh, sedang dalam keadaan ya bagus-bagusnya Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin seseorang yang dirinya bercanda, namun candanya tidak sampai berdusta, ya akan memberikan balasan berupa surga. Ya ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Wa bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga ada hadis yang lain yaitu yang diriwayatkan oleh uh, Imam Malik bin Anas. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam ad dirmidi Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis ini menjelaskan dan aku memberikan jaminan berupa surga ya, berupa rumah di kisaran surga ya, di sekitar surga, ya, di bagian e, pinggiran surga. Itu bagi seorang yang bisa meninggalkan mirok, yaitu berdebat. Ya, tentulah debat di sini adalah debat kusir, bukan debat dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran, akan tapi adalah debat kusir. Yang penting pokoknya e, menang, ya, entah salah, entah benar, yang penting pokoknya menang. Jadi yang jadi tujuan utamanya adalah menangnya di dalam berdebat. Maka debat eh, seperti ini tidaklah diperbolehkan. Nah maka baginda Rasulullah SAW menjamin ya, seseorang itu akan mendapatkan ya rumah di surga di bagian pinggirannya bagi orang yang dirinya meninggalkan debat meskipun dalam uh, posisi yang benar ya meskipun dalam posisi yang benar. Dia tidak ingin kemudian dengan debat yang dia lakukan itu akan menjadikan eh, apa namanya pisahnya akan menjadikan retaknya hubungan persaudaraan antara dirinya dengan saudara yang lain. Maka dia pun tinggalkan. Ketimbang nanti mendatangkan kemotorotan mendatangkan eh, perpecahan, mendatangkan eh, apa namanya keretakan di dalam hubungannya, maka tinggalkanlah. Dan Rasulullah SAW menjamin ya, satu rumah di tengah-tengah surga bagi seorang yang mampu meninggalkan dusta. Ya, meskipun hanya dalam rangka untuk celotehan, dalam rangka untuk guyonan, dalam rangka untuk eh, apa namanya? tidak sungguh-sungguh. Ya. Dia meninggalkan hal tersebut meskipun ya hanya dalam rangka untuk guyonan. Maka seorang yang meninggalkan dusta meskipun itu hanyalah guyonan, bukan sungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan surga bahkan eh, eh, memberikan jaminan satu rumah di tengah-tengah surga. Dan Rasulullah Wasallam menjamin ya, seseorang untuk bisa tinggal di surga yang paling atas bagi seorang yang memiliki akhlak yang mulia yang memiliki akhlak yang mulia. Maka ini e, menunjukkan kepada kita bahwasanya hadis ini menjelaskan yang akan menjadikan sebab seseorang itu bisa berdomisili di surga yang paling atas ya, dan betapa senangnya ketika seorang itu bisa di berdomisili di surga yang paling atas. Dia bisa melihat ke sekelilingnya dalam keadaan mudah tidak perlu bersusah payah. itu seorang yang dirinya meninggalkan ya dusta meskipun hanya untuk apa namanya? hanya untuk guyonan, ya, hanya untuk celotehan. Maka begitu besar, begitu agung janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya ketika baginda Rasulullah menjamin Eh, satu rumah di surga bagi orang yang bisa meninggalkan dusta, maka Rasulullah pun kemudian mencela ya, mencela seseorang yang berdusta dengan celaan untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wailun lil lilladzina yuhadditsu fayukadzibu liyudhika bihil qauma. Wailun lahu wailun lahu. Celakalah orang yang berbicara lantas berdusta ya dengan bicaranya tersebut hanya dalam rangka supaya apa? Ya supaya manusia yang mendengarkannya itu ketawa. Ya ini warning bagi para pelawak, bagi, bagi para uh, komedian. Ya, jadi hati-hati bahwa jangan kemudian yang penting manusia tertawa dengan sebab omongannya, namun omongannya dengan diselingi dengan kedustaan. Ini sangat bahaya. Di mana Rasulullah SAW mengancam ya untuk dimasukkan ke dalam neraka Jahannam Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi dan juga oleh Al-Baghawi di dalam kitab Syarhus Sunnah. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya marilah kita terus ya, belajar, belajar, belajar dan belajar ya untuk lebih tahu agar kita setelah tahu kemudian paham dengan agama yang sangat mulia yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sehingga kita pun tidak akan berani ya berceloteh, tidak akan berani beristihza tidak akan berani berguyon ataupun mendukung orang-orang yang berguyon ya namun guyonnya menjadikan uh, Allah Rasulnya dan ayat-ayatnya itu sebagai objeknya ya, karena begitu besar uh, ancaman yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan kita tidak akan pernah melakukan uh, guyonan dengan menggunakan Allah, Rasulnya dan kitabnya sebagai objek dan kita pun tidak akan membenarkan, tidak akan membela ya orang-orang yang melakukannya. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.